akan tertutup yaitu pintu Allah Rabbul Alamin sudah sudah deadlock pada manusia sudah tidak ada Abu Talib meninggal Khadijah kesayangannya meninggal dan kesayangan beliau kepada Khadijah ini sampai akhir hayatnya pernah waktu itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah anda ini kok terlalu banyak kali menyebut-nyebut Aisyah, Khadijah. Itu istrimu yang paling tua. Orang sudah tua, sudah mati. Kau diganti oleh Allah dengan satu anak perawan seperti aku yang begini jelita. Rasulullah SAW bilang, La, aku tidak diganti oleh Allah. La wallah ma abdalanillahu khairan minha. Aku tidak diganti lebih dari orang itu. Orang itu menampung aku waktu aku diusir oleh manusia. Mengeluarkan biaya waktu aku tidak punya. Dan dia ibunya anak-anakku. Begitu Rasulullah membela sampai akhir hayatnya. Jadi setelah manusia yang dicari sebagai usahanya untuk menjadi backing sudah tidak ada, Banu Zagif malah meleset, sudah tinggal satu pintu. Tinggal satu acara yang belum dilaksanakan yaitu Allah Rabbul Alamin. Di sini beliau merebahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda perlu mengapalkan doa ini. Beliau merebahkan diri sambil berdoa. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى wala haula wala quwata illa bik dia bilang wahai Tuhanku kepada kepadamu aku mengadu kelemahan kekuatanku kekurangan daya fikirku dan kehina dinaanku di tengah manusia ya ini sekarang ini Zakif yang melempari dia batu dia duduk merebahkan diri di tembok salah seorang kafir dia membaca doa ini kepada siapa engkau ya Tuhan adalah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhanku sebagai orang yang lemah kepada siapa engkau akan menyerahkan aku kepada siapa engkau akan mencampakkan aku ya Allah apakah kepada musuh yang akan, yang akan kau serahkan aku kepadanya atau kepada orang yang jauh yang akan menggempur aku Aku tidak pedulikan itu. Aku tidak apa-apa. Asal engkau jangan marah kepadaku ya Allah. Kalau engkau tidak marah, aku tidak menjadi soal itu semua. Serahkan aku kepada siapa yang kau suka. Tapi afiyahmu, kesontasa, kesantosaanmu adalah lebih baik bagiku. Lebih afdal bagi hambaku sekarang ini. Aku berlindung dengan wajahmu yang menyinar sehingga tidak ada yang gelap di dunia ini dan aku berlindung dengan wajahmu yang akan hebat urusan dunia dan akhirat karenanya jangan sampai marahmu turun kepadaku atau kemurkaanku ke kemurkaanmu terkena kepadaku dan tiada daya tiada upaya kecuali denganmu wala haula wala quwata illa bik ma'asyiral muslimin